tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Ronta. Dalam seri ke-179 ini, didukung oleh para pemain, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rifki sebagai Rakai Manoja, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Wandahlam sebagai Rakai Linggar, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Terjadilah perkelahian berdarah di tepi hutan tarik. Rakai Manoja dan prajurit-prajurit pengawalnya berusaha memberikan perlawanan. Tapi nampaknya mereka bukan tandingan tiga orang penunggang kuda. Karena terdesak, prajurit Majapahit segera melarikan diri. melarikan diri resmi. Berapa orang di antara mereka? Mereka bukan sasaran kita, rakyat Pinggala. Hah. Yang penting sekarang kita harus dapat membereskan rakyat Manuja. Nampaknya dia berlari ke tengah hutan. Kuti mencabut tombak Patmayoni. Mata tombak berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan. Selanjutnya Rakuti melompat ke arah pohon-pohon yang gelap. Kurang ajar. Ah, siapa tiga orang penunggang kuda itu? Oh, oh, sepertinya, oh, sepertinya aku dapat mengenali sosok tubuh mereka. Ya, jelas mereka tidak bermaksud merampokku. Mereka ingin membunuhku. Oh, Hei, siapa itu? Aku. Anam, ah, kau masih mengejarku juga. Aku harus membunuh Muraka Manoja. Kau kenal namaku. Tunggu sebentar. Sepertinya, sepertinya aku dapat mengenali suaramu. Raka Manoja, kau dapat mengenali suaraku ataukah tidak? Sekarang sama sekali tidak menjadi soal. Bagaimanapun juga, kau harus binasa di tanganku. Oh, Rakuti. Benarkah kau Rakuti? <laughs> kau seorang kesatria yang malang, Manoja. <laughs> Apa maksudmu Rakuti? Mengapa kau ingin membunuhku? Dan siapa dua orang temanmu yang lain itu? Mereka juga telah kau kenal dengan baik, Manoja. Mereka juga sahabat-sahabatmu sendiri. Gila. Rencana siapa ini? Mengapa kalian bermaksud menyingkirkan aku? Rakai Manoja, Coba pelajari sendiri kesalahan apa yang telah kau lakukan. Aku tidak perlu membeberkannya di depanmu. Aku tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Aku hanya ingin pulang ke Pawanuhan untuk menemui orang tuaku. Menurut Bapak Brahmana Ratu Kuning, Ayahanda memanggilku. Dan sekarang aku ingin memenuhi panggilannya. Kau tidak akan pernah sampai ke Pawanuhan, Manoja. Jangan bermimpi. Ah, ah, keparat. Siapa yang merencanakan semua ini? Aku pasti difitnah. Aku telah diperdaya orang. Katakan Rakuti. Katakan siapa yang merencanakan semua ini? Baiklah, Manoja. Setelah kau mati nantinya. Baiklah. Akan kukatakan. Rontal. Kau telah menulis apa di atas lembaran rontalmu, Manoja? Kau menaruh hati pada putri Tribuana Tunggadewi. Kau membuat sair yang indah untuk mengagungkan putri Majapahit itu. Kau mengaguminya, kau mencintainya, dan kau ingin mendapatkannya, bukan? Gila. Jadi semua ini gara-gara rontal. ketahuilah Rakuti, aku hanya bermain-main. Aku belum menjadi kesatria yang tidak waras. Oh, bagaimana mungkin? aku bisa memperoleh Tuan Putri Tunggadewi. Oh, aku cukup tahu diri. Sudahlah, Rakai Manoja. Semuanya Rakuti. Tunggu dulu. Kukira semua ini salah paham. Aku akan menjelaskannya di depan Bapak Brahmana Ratu Kuning. Tolonglah aku, Rakuti. Bantulah aku. Aku tidak bersalah. Biarlah aku menjelaskannya di depan Bapak Brahmana. Kalau memang Rontal itu dianggap menjadi gara-gara. Rakai Manoja, sebutlah nama leluhurmu satu persatu. Sekarang aku akan mencabut nyawamu. Ya, ya. Tunggu Rakuti. Ya. ya. Tunggu Rakuti. Ya. Tunggu, tunggu dulu Rakuti. Ya, ya. Akhirnya mereka berkelahi dengan seru. Mereka berkelahi dalam hutan di bawah karam temaram cahaya bulan. Mata tombak Patmayoni berkilat-kilat dan sekali waktu berbenturan dengan pedang pendek milik Rakai Manoja. Setelah 20 jurus berlalu, akhirnya Rakuti dapat menekan Rakai Manoja. Kesatria Pawanuhan itu menjadi gugup dan dia bermaksud melarikan diri. Tapi Rakuti sudah bersiap-siap Iya. Tangan kanannya terangkat tinggi ke udara dan Aji Lebur Sekedi menghantam dada Rakai Manoja. Iya. Kalian, kalian orang-orang licik. Kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Mampus kau rakyat Manoja. Aku telah membunuh seorang kesatria Pawanuhan dengan aji skorokeni. Benar-benar hebat aji skorokeni. Senjata ampuh yang dapat kuandalkan. andalkan. Bagaimana Rakuti? Kau sudah berhasil membereskannya. Kau dapat melihat mayatnya terkapar di rumpun belukar, Pinggala. Di sana, di tengah-tengah hutan sana. Hah, bagus kalau begitu. Sekarang... Tunggu, Rakai Pinggala. Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui. Apa itu? Pada saat aku bertarung dengan Rakai Manoja, dia sempat menyebut-nyebut Rakai Linggar Rakai Linggar adalah sahabat karibnya. Apa yang dikatakannya mengenai Rakai Linggar? Dia mengatakan bahwa bukan hanya dia yang sering menulis syair seperti itu, tapi juga Rakai Linggar. Nampaknya Rakai Linggar mencintai putri. Dua dia tidak tahu diri, tidak tahu malu. Apa yang dapat mereka bangga-banggakan? Sehingga mereka berani mencintai putri-putri Majapahit. Ah, sudahlah. Lebih baik kita segera menghadap Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kita bisa menceritakan apa yang telah dikatakan Rakai Manoja. Uh, maksudku tentang Rakai Linggar. Ayo Pinggala, Rakuti, kita kembali ke Bukit Pangi. Kukira nasib Rakai Linggar akan seperti Rakai Manoja. Hiya, ha, hiya, ha. kalian telah melukai empat orang prajurit. Mereka sudah melaporkannya kepadaku. Saya berhasil melukai dua orang prajurit Bapak Brahmana. Mereka akan segera bercerita kepada orang-orang tentang apa yang terjadi atas diri Rakai Manuja. Biarlah cerita itu tersiar kemana-mana, sehingga pekerjaan rahasia ini akan menjadi rahasia selama-lamanya. Maaf, Bapak Brahmana. Pada saat Rakuti bertarung melawan Rakai Manoja, dia mendengar Rakai Manoja menyebut-nyebut Rakai Linggar. Katanya Rakai Linggar juga sering menulis syair seperti itu. Kalau Rakai Manoja menulis syair ditujukan untuk Putri Tunggadewi, maka Rakai Linggar menulis syair ditujukan untuk Putri Raja Dewi. Hmm, rupanya begitu. Baiklah, kalian tenang-tenang saja. Tugas yang kedua akan segera menyusul. Sekarang sasarannya Rakai Linggar. Kalian boleh istirahat. Tolong panggil Rake Linggar kemari. Baik, Bapak Brahmana. Baru saja mau memparingkan tubuhnya di atas ranjang, ketika Rasmi mengetuk pintu wismanya. Rasmi mengatakan bahwa Bapak Brahmana Ratu Kuning menunggu di ruangan pribadi beliau. Rakai Linggar segera mengenakan pakaian, dan setelah menutup pintu, dia melangkah menuju ke bangunan asrama yang terletak di bagian pusat. Dia langsung menghampiri pintu ruangan pribadi Brahmana Ratu Kuning. Duduklah, Rakai Linggar. Aku ingin bicara sedikit denganmu. Baik, Bapak Brahmana. Apa yang ingin Bapak bicarakan? Kau pasti sudah mendengar berita mengenai Rakai Manoja, sahabatmu itu. Iya, Bapak Brahmana. Saya sudah mendengarnya. Saya merasa sedih. Saya merasa sangat kehilangan. Rakai Manoja adalah seorang sahabat yang baik. Iya. Dia juga seorang siswa yang baik. Orang tuanya pasti akan terpukul mendengar berita ini. Aku juga ikut merasa sedih. Aku merasa kehilangan seorang siswa yang baik. Maaf, Bapak Brahmana. Apakah benar orang tua Rakai Manoja mengirim surat kepada Bapak? Iya. Rakai Manoja disuruh pulang ke Pawanuhan agar mau menjadi seorang wadana di sana. Tapi rupanya Rakai Manoja mempunyai cita-cita yang lain. Benar, Bapak. Dia ingin sekali menjadi seorang penghulu keadilan. Hmm. Itu cita-cita yang baik cita-cita yang luhur. Sayang sekali rakyat Manoja tidak berhasil mewujudkan cita-citanya karena keburu tertimpa musibah. Kita semua harus ikut sungkawa. Aku sudah memerintahkan beberapa orang temanmu agar membeli sekeranjang dupa yang harum. Besok kita akan membakar dupa bersama-sama di tempat pemujaan untuk mendoakan arwah sahabatmu. Uh, sekarang aku ingin bicara soal lain, Linggar. Uh, begini, kukira orang tua manusia harus segera diberitahu. Aku sudah menulis pucuk surat. Kau kutugaskan pergi ke Pawanuhan untuk menyampaikan surat ini kepada orang tua sahabatmu. Bagaimana, Linggar? Kau bersedia membantu aku? Uh, tapi, Bapak Brahmana, saya belum tahu kota Pawanuhan. Saya belum pernah ke sana, Bapak. Oh, itu soal mudah. Kau tidak akan pergi sendirian. Kau akan dikawal tujuh orang prajurit. Aku akan pilihkan prajurit yang tahu jalan menuju ke kota Pawanuhan. Yang penting kau bersedia membantu aku. Kau adalah sahabat paling dekat Rakai Manoja. Kapan lagi kau bisa berbuat jasa kepada keluarganya? Bagaimana Linggar? Kalau kau bersedia, kau boleh berangkat besok pagi. Uh, baiklah, Bapak Brahmana. Saya bersedia. Ah, bagus. Ah, sekarang kau boleh istirahat. Tapi jangan lupa membuat persiapan. Sebab kalian akan berangkat pagi-pagi sekali. Baiklah, Bapak. Saya mohon diri. Selamat malam. Selamat malam, anakku. Kali ini Rakai Linggar berangkat meninggalkan asrama pusat pendidikan calon tanda dengan dikawal tujuh orang prajurit. Untuk menghindari terjadinya perampokan lagi, Rakai Linggar sengaja tidak istirahat. Dia terus berkuda sampai malam tiba. Mereka berkuda menyusuri hutan tarik, melewati jalanan berbatu menuju kota Pawanuhan. Tiba-tiba Rakai Linggar menghentikan kudanya. Kenapa berhenti Tuan Linggar? Katanya Tuan tidak akan istirahat. Takut nanti diganggu perampok jalanan lagi. Diamlah prajurit. Jangan ganggu aku. Aku tidak bermaksud istirahat. Aku hanya ingin membaca surat ini. Kalian tunggu saja. Rakai Linggar mengeluarkan sebuah gulungan rontal, kemudian perlahan-lahan membukanya. Dalam temaram cahaya bulan, dia masih bisa melihat aksara-aksara yang ditulis Brahmana Ratu Kuning ditujukan kepada orang tua Rakai Manoja di Pawanuhan. Saya terpaksa menyampaikan berita musibah ini kepada Tuan sekeluarga. Rakai Manoja bermaksud pergi ke Pawanuhan karena khawatir akan keselamatannya di jalan. Saya telah menyuruh tujuh orang prajurit Majapahit mengawalnya. Tapi sayang sekali, akhirnya musibah itu terpaksa juga dialami putra tuan. Di tengah jalan mereka dirampok. Ada beberapa orang prajurit terluka, dan putra tuan Rakai Manuja tewas. Kami sangat sedih mendengar berita ini. Rakai Manuja adalah seorang siswa yang berbakat. Kami merasa sangat kehilangan. Mudah-mudahan Tuhan sekeluarga diberi kekuatan untuk menerima percobaan yang sangat berat ini. Salam dari Asrama Pusat Pendidikan Calon Tanda, Brahmana Ratu Kuning. <sighs> Kasihan sekali. Kasihan sekali keluarga Manoja. Rupanya Rakai Manoja adalah satu-satunya anak yang diharapkan. Tuan Lingga, bagaimana? Kalau Tuan ingin istirahat, jangan di tempat ini. Sepertinya tempat ini kurang aman, Tuan. Aku tidak mau beristirahat, prajurit. Ayo, kita jalan lagi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Kai Linggar kembali menggebrak kudanya, dan binatang itu lari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Prajurit-prajurit Majapahit mengiring di belakangnya. Tapi belum lagi mereka berkuda terlalu. Pada saat itulah mereka mendengar suara derap kuda dari arah depan. Hai, pinggirlah kalian. Jangan menghadang di jalan. Kami mau lewat. Jangan mencari gara-gara dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ayo cepat, minggir. Tenanglah prajurit. Biar aku yang bicara dengan mereka. Apa yang kalian inginkan? Kalian ingin merampok kami? Hm. Sepertinya kalian tidak berani berkata apa-apa. Apa karena kalian takut suara kalian dapat dikenali? Tiga orang penunggang kuda itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Rakai Linggar. Mereka tetap duduk dengan tenang di atas punggung kudanya masing-masing. Sementara prajurit-prajurit Majapahit mulai gelisah. Tiba-tiba salah seorang di antara penunggang kuda memberikan isyarat kepada dua orang temannya. Awas tuan, mereka mau menyerang. Cabut senjata, kita dirampok, kita dirampok. Ya, ya, ya, Tiga orang langsung melompat dari punggung kudanya masing-masing. Prajurit Majapahit berusaha mengadakan perlawanan. Terjadilah perkelahian sengit. Dua orang prajurit Majapahit terluka di bagian lengannya. Keadaan mereka semakin lama semakin terdesak. Akhirnya mereka semua melompat ke punggung kudanya masing-masing. Ayo cepat Tujuh orang prajurit pengawal itu melarikan kudanya bagaikan dikejar setan. Tiga orang terluka, sementara tiga orang penunggang kuda masih dalam keadaan siaga. Mereka heran karena Rakai Linggar sama sekali tidak bergeming. Dia malah berdiri tegak, menantang dengan sebilah pedang di tangan kanannya. Ayo, perampok-perampok picisan, keroyoklah aku. Aku tidak gentar menghadapi kalian. Bagus, bagus. Rupanya kau cukup mempunyai keberanian juga, Raki Linggar. Hmm. Jadi kalian sudah tahu siapa diriku. Apa salah kami? Eh, dengar Rake Linggar. Kesalahanmu hanya kecil itu karena kau lah suara orang licik Rasemi. Berkatalah dengan terus terang. <laughs> Baiklah. Menurut keterangan Rakai Manoja, kau juga seringkali membuat sair-sair cinta Kesatria-kesatria macam apa kalian ini, hmm? Kalian bukannya belajar dengan baik di asrama pendidikan, tapi malah sibuk menulis syair cinta. Hmm. Eh, itu adalah aku, Rasmi. Aku. Mengapa kalian ikut campur? Eh, eh Raka Linggar, kalau kau menulis syair cinta untuk gadismu di kota Lasem, <laughs> barangkali tidak akan menimbulkan masalah besar. Tapi karena kau menulis syair cinta dan syair itu kau tujukan untuk Tuan Putri Raja Dewi. Oh, masalahnya menjadi lain. Oh, apakah itu dilarang? Jelas dilarang. Sekarang ini buktinya. Rakai Manoja sudah menjadi korban karena syair-syair cintanya. Itu keputusan yang tidak adil. Kami semua berhak menulis syair cinta jika memang kami senang melakukannya. Tapi jangan kau tujukan kepada Tuan Putri Tunggadewi ataupun Tuan Putri Raja Dewi. Mereka adalah putri-putri kerajaan yang dihormati. Kau tidak pantas mencintai beliau. Mengapa tidak pantas? Eh, kau lihatlah. Seharusnya Raka Linggar berkaca di depan cermin yang bersih. Dia benar-benar kesatria yang tidak tahu diri. Itulah sebabnya dia harus binasa malam ini. Ah, Kukira semua orang berhak memuja-muja Tuan Putri Tungga Dewi ataupun Raja Dewi. Mereka adalah Sekar Kedaton. Banyak kesatria yang menggandrungi mereka. Dan bukan hanya kami berdua. Hah. Kalian ini mengapa menjadi orang-orang picik? Kalian sedang meributkan urusan orang lain. Ah, sudahlah. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Baiklah. Aku tidak akan melarikan diri. Sekalipun aku harus menghadapi kalian bertiga, aku tidak akan gentar. Jika aku harus mati seperti Rakai Manoja, aku akan mati tanpa dosa. Ayolah majulah kalian. Tangkaplah Rakai lingkar, Bunuhlah aku. Rasemi, Rakai Pinggala. Serahkan orang ini padaku. Majulah kalian bersama-sama. Keroyoklah aku. Rupanya kau sudah sekarat Rakai Linggar. Ratu segera memburu dengan tombak Patmayoni. Pakai linggar menghadapi serangan lawan dengan senjata pedang. Kesatria dari kota Lasem itu berkelahi dengan membabi buta. Nampaknya dia berkelahi dengan setengah putus asa. Dia membabatkan pedangnya kiri kanan, tapi Rakuti selalu dapat berkelit menghindar. Suatu saat, Rakuti memperoleh kesempatan yang baik. Dia melompat mundur, kemudian menggenggam tombak Patmayoni erat-erat. Pada saat Rakai Linggar menerjang ke depan, ombak Patmayoni melayang deras dan menancap di dada Rakai Linggar. Rakai Linggar roboh tak berkutik lagi Dadanya bersimbah darah. Rakuti melangkah dua tindak ke depan. Tangannya mencabut kembali tombak Patmayoni. Darah yang mengotori mata tombak diusapkan ke pakaiannya. Kemudian Rakuti mendengus perlahan. Dia sudah mampus. Lihatlah, aku sudah membunuhnya. Kau hebat, Rakuti. Kau berhasil merobohkan orang itu dalam beberapa jurus. <laughs> Rakuti memang hebat. Dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Aku dapat menghadapi sekaligus sepuluh orang seperti Rakelingar ini. Hmm, sudahlah Rakuti. Jangan menyombongkan diri. Yang penting kita sudah dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sekarang mari kita kembali ke asrama pendidikan. Kita laporkan hasil pekerjaan kita pada Bapak Brahmana. Ayo, Rakai Pinggala.

Aku senang mendengar kalian dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Rakuti yang membunuhnya Bapak Brahmana. Dada Rakai Linggar berlubang ditembus tombak. Nah, sekarang kita boleh merasa lega. Dua orang yang kita curigai sudah kita amankan. Berita ini akan segera tersiar sampai kemana-mana. Berita mengenai Rakai Manoja pasti akan sampai ke telinga orang tuanya di Pawanuhan. Demikian pula berita mengenai Rakai Linggar. Pasti akan sampai di kota Lasem. Tapi Bapak Brahmana, ada sedikit hal yang mengganggu pikiran kami. Sebelum bertarung, Rakai Linggar sempat berkata bahwa bukan hanya mereka yang seringkali membuat sair mengenai Tuan Putri Raja Dewi dan Tuan Putri Tunggal Dewi. Benar Bapak Brahmana. Kami sebenarnya ragu-ragu. Jangan-jangan kami telah keliru membunuh orang. Kalian tidak usah ragu-ragu. Tidak usah cemas. Biarlah aku akan melaporkan hal ini kepada Gusti Ramapati. Kalian tunggu saja penjelasan dariku. Hari itu juga, Brahmana Ratu Kuning menghadap Sang Ramapati. Setelah beberapa saat lamanya menunggu di ruangan pendopo, Sang Ramapati muncul dari ruangan tengah. Pembesar kerajaan itu membetulkan letak pakaiannya sebelum duduk bersila menghadapi Brahmana Ratu Kuning. Bagaimana Brahmana Ratu Kuning? Apa sudah ada keterangan yang bisa kau sampaikan padaku? Setelah beberapa saat lamanya menyelidiki, akhirnya kami dapat menemukan dua orang kesatria itu. Ternyata mereka adalah Rakai Manuja dan Rakai Linggar dari kota Pawanuhan dan dari kota lasem. Hmm, bagus. Lalu apa yang kalian lakukan? Ampun Gusti. Hamba sudah menugaskan Rasmi, Rakuti, dan Rakai Pinggala untuk membereskan mereka. Lalu apa sudah beres semuanya? Sudah, Gusti. Mereka berdua sudah dibinasakan di tepi hutan Tari. <laughs> Bagus. <laughs> Bagus sekali. Memang seharusnya begitu. Jangan semuanya menunggu perintahku. Kalian bisa mengambil tindakan apa saja kalau memang diperlukan. Tapi Gusti, ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran kami. Apa itu? Cepat katakan. Rakai Linggar sebelum tewas sempat mengatakan sesuatu. Dia sempat berkata bahwa ada banyak satria yang mengagumi Tuan Putri Tunggadewi ataupun Tuan Putri Raja Dewi. Hmm. Jadi bukan hanya mereka berdua. Tapi karena takut, biasanya ksatria-ksatria itu merahasiakannya. Hmm. Inilah yang mengganggu pikiran kami, Gusti. Jangan-jangan baik Rakai Linggar maupun Rakai Manoja Bukanlah ksatria yang belum lama datang menyusup ke istana Kaputren. Hmm, begitu. Jadi ada banyak ksatria yang jatuh cinta pada Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Nampaknya begitu, Gusti. Kami sekarang menjadi repot. Karena ada banyak ksatria yang belajar di asrama pendidikan calon tanda. Tapi setidak-tidaknya kalian sudah menyingkirkan dua orang satria yang dicurigai. Itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, hmm, baiklah. Kalian tenang saja dulu. Jangan melakukan apa-apa sebelum mendapat perintahku. Aku akan membicarakan soal ini dengan Gusti Prabu sendiri. Thank you. Demikianlah laporan hamba, Gusti Prabu. Ternyata ada banyak kesatria yang mengagumi Tuan Putri Tunggadewi maupun Tuan Putri Raja Dewi. Dan kesatria-kesatria itu sedang belajar di asrama pusat pendidikan calon tanda. Mereka semuanya di bawah asuhan Brahmana Ratu Kuning. Mereka itu dari mana saja, Yang Pati? Ya dari segala penjuru, Gusti. Dari Pawanuhan, ada yang dari Lasem, ada yang dari Wirabumi, Kahuripan, Wangker Pajang, pokoknya dari berbagai kota. Mereka memang sengaja dikirim ke pusat pendidikan calon tanda untuk belajar. Sekarang kesulitannya di mana, Yang Pati? Hmm, ampun, Gusti. Kesulitannya ialah karena kami tidak dapat menemukan dua orang satria yang belum lama menyusup ke istana Kaputren. Jumlah mereka cukup banyak, Gusti. Lebih dari 20 orang. Kami sudah berhasil menyingkirkan dua orang kesatria yang kami curigai. Tapi ya, kami belum berani bertindak lebih jauh. Gampang saja, Yang Patih. Bunuh saja kesatria-kesatria tidak tahu diri itu. Culik mereka dan bunuh mereka di tempat yang tersembunyi. Kurang ajar. Mereka telah berani mencolok mataku. Mereka harus dibinasakan, Yang Pati. Ampun, Gusti. Sekali lagi hamba katakan jumlah mereka lebih dari 20 orang, Gusti. Apa salahnya? Biar saja. Sekalipun ada 100 orang, Semuanya harus dibinasakan. Sebab mereka nantinya hanya akan menjadi momok. Mereka hanya akan mengganggu ketenanganku. Kurang ajar. Eyang Pati, bunuh saja mereka. Binasakan mereka. Jangan bertindak tanggung-tanggung. Tak perlu mereka diteliti satu persatu. Sudah kukatakan, Eyang Pati. Culik saja. Ambil mereka di tengah malam dan bunuh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi. Itulah perintahku, Yang Pati. Laksanakan segera. Baiklah, Gusti Prabu. Karena ini adalah perintah Gusti Prabu sendiri, hamba pasti akan menjalankannya dengan baik. Sekarang hamba mohon diri, Gusti Prabu. Ingat, ya. Jangan ada seorang pun kesatria yang tercecer. Bunuh semuanya. Bunuh siswa-siswa pusat pendidikan itu kecuali mereka yang berasal dari golongan Weisya. Aku tidak membutuhkan kesatria-kesatria konyol. Eyang Pati, cepat laksanakan Eyang Pati. Dinda, Dinda Raja Dewi, apa kau sudah tidur Dinda? Cepat buka pintunya. Aku mau bicara sebentar. Ini penting sekali, Dinda. Ada apa Yunda Dewi? Jangan keras-keras. Mari kita bicara di dalam, Dinda. Putri Dewi segera menarik tangan adiknya. Raja Dewi kelihatan kebingungan, tapi dia menurut saja ketika kakaknya membawa ke ruangan dalam. Mereka lalu duduk berhadap-hadapan di atas kursi berukiran indah. Ada apa, Yunda? Sepertinya penting sekali. Ah, Kakang Cakradara, dan kuda merta terancam bahaya, Dinda. Apa? Mengapa mereka terancam bahaya, Yunda? Dan siapa yang mengancamnya? Kakang Prabu Jayanegara bermaksud membunuh kesatria-kesatria yang sedang belajar di asrama pusat pendidikan calon tanda. Kalau memang begitu, bukankah keadaan Kakang Cakradara dan kuda merta terancam? Ya, Pastilah mereka juga akan ikut terbunuh, Dinda. Yunda Tunggal Dewi, Yunda tahu dari mana? Yunda mendengar ini dari siapa? Kanda Prabu bertengkar dengan Ibunda Ratu. Kanda Prabu tidak ingin mendapat saingan dari para kesatria. Hmm. Iya, Yunda. Berita tentang pencuri yang menyusup ke istana Kaputren memang sudah sampai ke telinga Kanda Prabu Jaya Negara. Dan kabarnya Yunda, ada seorang prajurit menemukan rencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Ya, mungkin itulah sebabnya Kanda Prabu mencurigai asrama itu sebagai tempat persembunyian para ksatria yang akan menjadi saingannya. Ya, yang penting sekarang kita harus bisa menyelamatkan Kakang Cakradara maupun Gudamerta. Benar, Yunda. Tapi, kapan Kanda Prabu Jaya Negara akan melaksanakan rencana itu? Aku tidak tahu persisnya, di Raja Dewi. Tapi katanya dalam beberapa hari ini, kita harus segera dapat memberitahu Kakang Cakradara dan Kuda Merta. Jangan sampai mereka tidak mendengar rencana busuk ini dan akhirnya menjadi korban. Tapi Yunda, siapa yang harus memberitahu ke sana? Kita sendiri tidak mungkin. Oh ya Yunda, bagaimana kalau kita suruh Nini Lujinggan? Ah, jangan, jangan Lujinggan. Dia seorang wanita, Dinda. Dia tidak mampu bergerak dengan cepat kalau terjadi sesuatu. Hmm, ya, aku tahu, Dinda. Aku tahu orang yang paling tepat yang bisa kita suruh pergi ke asrama pendidikan itu. Uh, siapa orang itu, Yunda? Siapa? Tunggu sebentar, Rinda. Aku akan menulis sebuah surat kecil. Kemudian, hmm, coba tolong kau panggilkan ini Lucinggan kemari. Putri Tunggadewi segera masuk ke ruangan bilik adiknya. Buru-buru dia menulis sebuah surat di atas rontal. Sementara... Putri Tunggadewi mengulurkan surat kecil. Niniluh Jinggan menerimanya, kemudian menyelipkannya di balik lipatan pakaiannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ketujuh yang akan datang dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Sampai jumpa.